لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث والارتياب من الكفر dan meragukan kebenaran agama minal kufri daripada bagian kekufuran Kapan kita ragu atas kebenaran agama, ajaran agama itu adalah bagian daripada kekufuran. Karena itu jadilah orang yang benar-benar kuat dalam iman dan keyakinan keyakinannya. Hah? Waniyahatu min amalil jahiliyah dan menjerit-jerit itu adalah daripada perbuatan jahiliyah. Kalau mendapatkan musibah, menjerit-jerit, merengek-rengek, meratap-ratap itu amal jahiliyah. Nah, karena itu kalau ada acara asyuroan kemudian meratap-ratap menjerit-jerit itu amalan jahiliyah bukan ilmiah. Itu kebodohan. Jadi peninggalan orang-orang jahiliyah kalau mendapatkan musibah meratap-ratap. Tapi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan idza asabahum musibah alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun orang-orang yang mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna irraji'un mereka akan mendapatkan salawat dan rahmah daripada Allah dan mereka lah orang yang mengikuti petunjuk tidak sedikit pun itu adalah ajaran Islam meratap-ratapi terhadap musibah tapi kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm wal ghululu min jutha jahannam dan korupsi ngemplang ngentit kata orang Jawa itu min jutha jahannam daripada kumpulan jahannam jadi oh eh, apa namanya sesuatu yang dikumpulkan namanya jutha sesuatu yang dikumpulkan itu namanya juta. Ini berarti golongan-golongan orang yang bakal akan disiksa ada di jahanam. Karena itu tidak diperkenankan nyunat nyentit daripada harta yang bukan hartanya dia. Hah? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendolimi seorang pun dan jangan didolimi oleh seorang pun la tadlimuna wala tudlamun kata Allah wala takulu amwalan nasi bil batil jangan kamu itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil yang jujur ambil bagian kamu dan jangan mengambil bagian orang yang lainnya wal kanzu kayyun minan nar dan menyimpan harta tidak mengeluarkan zakatnya itu akan menjadi kai daripada neraka kai itu api yang dipanaskan kemudian dinyoskan itu namanya kai nanti siksanya orang yang menyimpan-nyimpan harta tapi tidak mengeluarkan kewajibannya zakat akan demikian alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yauma yukwa alaihi fi jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqul adzaba ma kuntum taknizun orang-orang yang mereka itu mengumpulkan hartanya emas dan peraknya tapi tidak mengeluarkan zakatnya bakal akan dikai ada di neraka dahinya punggungnya kemudian lempengnya ah, sambil dikatakan nih hasil kamu tadi itu pandai untuk mengumpulkan harta tadi tidak melaksanakan kewajiban ini hasilnya ah, karena itu silahkan anda menjadi kaya tapi jadilah kaya yang selamat nanti dari kaya di neraka Allah yaitu orang yang mau mengeluarkan zakat hartanya baik wal khamru jima'ul izim dan khamr itu adalah pengumpul daripada segala dosa dalam riwayat rasul khati'ah pokok kepala daripada kesalahan kalau kepala ini pusat ya, ada otak ada di situ pusatnya itu adalah kepala. Kan gitu. Ah, khomer ini pusat daripada dosa. Pusat daripada kesalahan. Dari Homer ini semuanya jadi. Dan ada lihat misal. Oh, pemuda-pemuda ini kalau sudah ganja atau minum Homer jadi semuanya. Diskotik mau kemudian sholat enggak kemudian sama pelacur oke kemudian berandal iya nyuri iya dari situ semuanya mau nipu oke mau dia tadi itu uh, zina iya semuanya akan dilaksanakan karena itu Rasul khotiah kepala daripada kejahatan kepala dari kepada kesalahan eh, kesalahan adalah khomer, Sedangkan di akhir zaman khomer ini sudah dikatakan seperti wajar. Hah? Yasati alaikum zamanun yushrabu fihil khomer wa harus zina. Akan datang satu zaman khomer itu diminum seperti hal yang biasa. Kalau ada di Eropa udah minuman biasa itu itu seperti spray itu dijual di mana-mana nah, lebih banyak minum khamr daripada minum air mereka kalau ada di Indonesia udah mulai sok gitu oh, udah mulai malah sekarang sudah ada keputusan presiden khamr diatur nah diatur itu berarti ada yang diizini berarti bukan dilarang diatur huh? diatur lah kalau sudah diatur berarti ada yang diizini ini sudah tambah ngawur udah ada di negeri kita ini sekarang ini nggak paham jadi bukan mau di Pancasilakan tapi sudah dimau diriberalkan ya kalau sudah liberal berarti sudah nggak perhatian lagi dengan ketuhanan yang maha esa nantinya mana mungkin orang Islam akan bisa mengamalkan silah pertama kalau memang homer itu dilegalkan apalagi ada fatwa lagi yang menyatakan lokalisasi boleh gila ini sudah wajib harus zina dan nampak perzinaan benar apa yang dikatakan oleh Nabi nah, ternyata dari tangan-tangan mereka tadi itu nah, dari tangan-tangan orang itu itu karena itu sangat bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baik wanisa'u hibalatus syaitan dan perempuan itu adalah tali setan kalau kita punya sapi supaya sapinya itu tak tidak jauh dari kita tidak lari daripada kita kita ikat dengan tali begitu juga kita punya kambing kita ikat dengan tali kita punya kapal laut kita ikat dengan tali alhasil tali itu supaya tidak sampai hilang tidak jauh daripada kita setan juga begitu supaya korbannya setan ini enggak sampai jauh daripada dia tidak hilang daripada dia perlu diikat tapi ngikatnya tadi itu lewat perempuan karena itu laki-laki ini kalau sudah hatinya terikat dengan seorang perempuan tentunya itu yang haram bagi dia maka dia terjerat dengan tali setan nah, terjerat dengan tali dari setan dia nggak akan jauh daripada setan di SMS saja jadi disapa aja jadi dikasih salam aja jadi hibah atau syaitan nah, perempuan itu menjadi tali-tali untuk mengikat korban oleh setan Taib. Wasyababu syu'batun minal junun. Dan pemuda itu adalah bagian daripada kegilaan coba kamu lihat itu beberapa pemuda ini bagian daripada kegilaan ketika dia menjadi supporter se sepak bola waduh pakaiannya apa uh, pakaiannya seperti begitu kemudian dicontang-celonteng kemudian menjerit-jerit kemudian di atas truk dia tadi itu apa ini nilainya apa kira-kira syu'batu minal junun ini bagian daripada kegilaan rambutnya diwarna-warni kemudian tubuhnya ditato macam-macam dikasih anting-anting kasih itu ini kira-kira bagian apa ini? Ya? syu'batu minal junun bagian daripada kegilaan Hah? bagian daripada kegilaan wasyababu syu'batu minal junun karena itu yang mengagumkan itu bukan pemuda model begitu ini bagian sampel itu bagian kegilaan justru Innal uh, ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah Allah itu kagum dengan pemuda-pemuda yang tidak terjerumus demikian ini. Dia tetap syabun nasya'a fi ibadatillah menjadi pemuda yang dia tumbuh dari kecilnya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat bukan yang katut-katutan itu karena itu jangan bagian daripada kegilaan kamu jadi seorang pemuda tapi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. taib Wa syarru makasib kasbur riba. Dan sejelek-jeleknya cara kerja kerja riba, merentan kendui. Hati-hati. Hah? Riba ini bukan dosa kecil, dosa besar tapi di akhir zaman diendengkan sama orang ini akan bisa mengakibatkan orang su'ul khatimah dalam hadis eh, dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman alladzina yakuluna riba la yagumuna illa kama yagumu alladzi yatakhabbatu syaitan minal mas orang-orang yang makan riba bakal nanti akan bangkit dari kuburnya di hari kiamat seperti orang kesurupan kejang-kejang semua orang akan tahu nih pemakan riba nah, ada lagi yang menggambarkan perutnya akan besar sehingga setiap dia bangun akan jatuh setiap bangun lagi dia jatuh setiap dia bangun lagi dia jatuh hmm? hati-hati ah, wa halallahu al-bai' wa harramar riba Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba yamhaqullahu riba yurbis sadaqat akan dihapus berkah dari riba walaupun duitnya banyak dan akan di berkahkan eh, sedekah orang kalau ada sedekah berkah harta itu bisa dinikmati harta anak cucunya eh, sedangkan riba di akhir zaman ini jadi hal yang biasa sampai Nabi SAW menggambarkan Sayati alaikum zamanun la yabqa fihi illa akilur riba. faillam yakulhu asabahu min ghubarih. Akan datang satu zaman tidak ada yang hidup di zaman itu kecuali menjadi pemakan riba kalaupun nggak makan kena debu-debunya akhirnya seorang soleh ditanya kalau begitu kamu juga makan riba kata kita laisa man yugallilu luqmata wa yabki mithlu alladhi yukabbiru luqmata wa hak. enggak sama orang yang ketakutan makannya karena terpaksa kemudian mengecilkan suapannya sambil menangis takut akan bahayanya dengan orang yang menikmati membesarkan suapannya sambil tertawa nggak sama karena itu hati-hati ya, muamatur riba itu adalah celaka dan itu adalah dosa yang besar wa ma'akil malul yatim dan sejelek-jeleknya makanan adalah makan eh, hartanya anak yatim hati wala tagrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan boleh kamu dekati hartanya anak yatim tapi untuk dijaga untuk dijalankan untuk dikembangkan dengan cara yang terbaik jangan spekulasi apalagi dipinjam apalagi dimakan hati-hati alladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuna fi butunihim nara yang makan hartanya anak yatim itu yang masuk dalam perutnya bukan makanan yang bergizi tapi api neraka hati-hati wa ammal yatima fala takhar wa amma saila fala tanhar anak yatim jangan kamu bolimi jangan kamu tekan-tekan memang dia nggak bisa membalas kamu hartanya kamu makan tapi Allah tidak akan menerimakan itu dan kamu akan dalam murkanya nah, kalau kamu tadi itu mau menjalankan hartanya anak yatim untuk supaya lebih berkembang dan supaya tidak habis karena zakat bagus Nabi bersabda ittabdiru amwalal yatama la takulu zakah ah, kamu itu dagangkan bagus hartanya anak yatim supaya tidak dimakan oleh zakat artinya tidak berkurang setiap tahunnya karena zakatnya harus dikeluarkan. Tapi kamu tidak boleh untuk mengambil prosentase dari dirimu kamu. 100% milik anak-anak, hartanya anak yatim. nggak boleh dimanfaatin gitu. Oh, niatkan untuk amal, niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. wassa'idu man wu'idha bighairihi Orang yang beruntung yaitu orang berbahagia orang yang dia dinasihati dengan yang lainnya. Artinya segala yang dipandang dianggap nasihat kepada dia. Segala yang didengar itu dianggap nasihat untuk dirinya dia. kasih inggung. Kabarannya begini. Kalau dia melihat ada orang-orang preman misal atau ada pemuda-pemuda jalanan yang lihat ya Allah ternyata kalau bersikap model begini nggak benar ya nggak bagus ya Astaghfirullahaladzim. aku nggak akan melakukan seperti itu itu kalau ada kelihatan orang-orang yang soleh waduh kalau jadi begini ini kan jadi muhtaram jadi orang yang mulia aku akan melakukan seperti itu nah, ini mu'idhu bi ghairih orang yang berbahagia itu mendapatkan mau'idhah peringatan atau nasihat dengan yang lainnya Begitu juga ketika khutbah, ada khutbah Jumat dia mendengarkan Ittaqullah, atiullah. Itu nasihat seperti kepada dia, bukan berarti gosidah itu. Hah? Itu nasihat ditujukan dia merasa nasihat itu untuk untuk dia. Hmm, hati-hati bersihkan hati kamu itu dan ini bukan berarti merasa hatinya bersih. Hah? Semua yang ia dengarkan betul-betul dia merasa itu dirinya semua yang ia lihat dia ambil ibrahnya alhasil orang yang beruntung yaitu orang yang dia tadi itu mengambil peringatan daripada yang lainnya oh peringatan itu penting wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Jangan kita pandang pandangan hampa, jangan kita mendengar pendengaran hampa. Karena itu Allah memuji orang yang mendengarkan kemudian mengambil intisarinya yang terbaik dan diikuti. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau mendengarkan kemudian mengikuti yang terbaik. Cerna, ambil yang terbaik, ikuti ahsanah yang terbaik. Jangan kamu mengikuti yang paling tidak enak, paling tidak bagus. Kita kan tidak, kadang-kadang mengambil call, call yang paling risiko, yang abu-abu diambil bukan ahsanah yang diambil fattabi'una ahsanah ini menurut fikih ada gol gol yang doif yang mojok sendiri kemudian yang abu-abu diambil dijadikan pedoman lah inti ambil yang terbaik yang terbaik itu adalah yang paling takut kepada Allah yang paling hati-hati dalam agama fa'itabi'una asana mengikuti yang terbaik bukan mengikuti yang paling resiko itu nggak benar itu alladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah kata Allah Subhanahu wa taala taib wasyaghiyu man syaghiya fi batni ummi iya man syaghiya orang yang celaka yaitu man syagia orang yang celaka di perut ibunya maksudnya ini mungkin durhaka kepada orang tua Hah? bisa berarti orang yang celaka yaitu orang yang celaka karena durhaka terhadap orang tua atau memang udah tercatat manusia itu mulai ada di rahim ibunya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yajma'u khalqu ahadikum fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mudghatan mithla dhalik thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik Orang itu proses penciptaan di rahim ibu itu 40 hari mani, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging. Kemudian فيأمر الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع بكتب رزقه و بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد nah, kemudian setelah proses menjadi gumpalan daging Allah merintahkan untuk ditiupkan eh, ruh dan diperintahkan malaikat mencatat empat hal mencatat rizkinya selama hidupnya di atas dunia mencatat ajalnya umurnya sampai kapan hidup di atas dunia mencatat amalnya ah, apa yang ia perbuat di atas dunia dan juga mencatat celaka atau bahagia artinya mati husnul khotimah atau mati suul khotimah. Karena itu orang yang celaka itu udah tercatat mulai dari rahim ibunya dari perut ibu ibunya. Nah, ha? Nah, eh, minta sama Allah supaya kita golongan orang-orang yang dicatat menjadi suada orang yang beruntung yaitu yang mati husnul khotimah dan nantinya selamat dan neraka masuk ke dalam surga wa inna ma yasiru ahadukum ila maudhu' maudhi'i arba'i adru' dan hanya saja menjadi seorang di antara kamu menuju ke tempat kejadian yang lebarnya cuma empat dirok yaitu kuburan tempatnya kamu ada di mana istana nantinya yang ada di istana itu nanti menuju kuburan ini presiden gubernur semua bupati wali kota sama dengan tukang becak masuk ke dalam empat dirok yaitu kuburan nggak ada bedanya nggak tinggal di istana lagi dikeluarkan raja-raja itu dikeluarkan wa inna ma yasiru ahadukum ila maudhi arba'i adro' hanya saja menjadi seorang di antara kamu pasti menuju ke tempat yang cuma luasnya empat dirok empat diroknya ya kira-kira 2 meter lah nggak sampai itu yang akan menjadi tempatnya dia mudah-mudahan kita semua menjadi orang beruntung dan mati dalam husnul khatimah ya Allah